Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Fala uksimu la zaidatun bisyafaq wa al-humratu fil ufuqi ba'da ghurubi syamsi wal laili wa ma wasak, jama' ma dakhala alayhi min ad-dawabi wa ghayriha wal qamari idza tasak ijtama'a wa tamma nuruhu wa dhalika fi layalil bid la tarkabunna ayyuhan nasu asluhu tarkabunanna قطفت نون الرفع للدواء الأمثال والواو لالتقاء ساكنين طبقا طبق حالا بعد حال وهو الموت ثم الحياة وما بعدها من أحوال القيامة فما لهم الكفار لا يؤمنون أي أي مانع لهم من الإيمان أو أي حجة لهم في ترك ما وجود براهينه وما لهم إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون يخدعون بأي يؤمنوا به لإعجازه بل الذين كفروا يكذبون بالبأس وغيره والله أعلم بما يؤون يجمعون في صحفهم من الكفر والتكذيب وأعمال السوء فبشرهم أخبرهم بعذاب أليم مؤلم إلا لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون غير مقطوع ولا منكوس ولا يمن به عليهم Wahu huwa al-humra fil ufuk yaitu awan merah ada di ufuk ba'da ghurubi syamsi setelah tenggelamnya matahari waktu petang hari itu masih ada merah itu namanya syafak dikatakan syafak itu dari para syafagah lirik katih karena harus ya karena halus tipis itu kemerah-merahan dan sebentar waktunya ini kenapa kok jembret ini ya Hah? coba yang ngatur son dibetulkan padahal uksimu syafak ah gitu kan bagus maka demi awan merah yang ada di ufuk. Walaili dan demi malam hari. Wa ma wasak yang roba-roba. Wa ma wasak dan apa yang menggiring itu malam hari ay jamaah mengumpulkan itu malam hari Mada dakhala alaih apa yang masuk atas itu malam hari minat dawab daripada binatang-binatang wakiriha dan selain binatang-binatang Kalau kamu lihat kesibukan itu ada di siang hari ya. Malam hari nggak ada kesibukan. seakan-akan malam ini selimut yang membuat semuanya tidur. Toko-toko tidur. Kantor-kantor tidur, tutup semuanya. Orang-orang istirahat. Binatang-binatang juga begitu. Mereka masuk ke kandangnya semuanya. Demi malam hari. Dan apa yang mengumpulkan? Daripada makhluk hidup ada di malam hari. Artinya mereka tergiring semuanya sepi, sunyi, tidak ada keribut, tidak ada kesibukan. Seharusnya begitu malam hari ya. Tapi kadang-kadang malam hari justru bukan untuk istirahat mereka mengadakan hiburan ada di malam hari justru itu akan menghasilkan keributan. Ini gambarannya begini aja. Kalau inti membuat acara ada di siang hari, aman sebetulnya. Tapi kalau acara ada di malam hari, nggak aman jadinya. Karena memang bukan untuk untuk manusia tadi itu bersibuk di malam hari justru waja'anal lailah dibasa untuk orang tadi itu menutup diri di malam hari dalam arti istirahat. Hmm. Karena kalau misalnya pemerintah ngadakan acara di malam hari nyanyi atau apa itu membuat keributan pasti. Membuat tidak aman jadinya. Hah? Membuat tidak aman jadinya. Malam hari harus tertutup waktu untuk istirahat. Nah, sehingga siapapun yang malam-malam keluar itu perlu dicurigai. Kecuali kalau ke masjid. Hmm? Kena, kenapa orang ini kok keliling di kampung malam hari ini ya? Nah, itu perlu dicurigai itu. Kenapa orang ini kok mandir mandir di tempat ini ya malam hari? Itu perlu dicurigai. Kalau siang hari banyak amannya masih. Tapi kalau malam hari itu enggak aman. Walaili wama wasak. Dan demi malam hari dan apa yang membuat uh, malam hari tadi itu menjadi tenang karena semuanya masuk ada di tempat masing-masing. Binatangkah, ayamkah, burungkah, manusiakah juga demikian. Wal kamari idat tasak dan demi bulan demi bulan idat tasak jika berkumpul itu bulan ittasak istama wa tamma nuruh dan menjadi sempurna cahayanya itu bulan wadzalika dan itu fil layalil bid ada di malam-malam bid malam-malam bid itu malam 13 malam 14 malam 15 Hah? Bulan itu dimulai daripada bulan sabit yang sangat tipis terus sampai akhirnya malam 13 terang 14 terang 15 sangat terang kemudian berkurang lagi berkurang sampai menjadi bulan sabit lagi di sebelah eh, di mana di sebelah timur paham ya Walaga mara gaddarnahu manazira hatta ada kal urjunil gadim. Demi bulan dan ketika bulan tadi itu menjadi sinar yang sangat terang yaitu pada malam layalil bid. Allah bersumpah dengan tiga hal ini. Kemudian Allah berdasarkan apa? Latar kabunna. Ada giraah latar kabana. Latar kabana jamak berarti. Kalau latar kabana kepada mufrad. Benar-benar kamu akan menunggangi, mengalami ayunan nas manusia. Asalnya tarkabu nanna. Ya, tarkabuna kan tarkabunanna. Hudifat nun raf'i, nun rafa'nya dibuang. Kenapa? Karena bersambung dengan nun taukid. Latar kabunna itu. Kemudian hudifat nun raf'i li tawalil Ah, karena nunnya bersambungan dengan tiga nun, tawalil amsal. Nun rafa, nun taukid sakila itu kehitung dua berarti. Kehitung du, dua dibuang nun rafa-nya Wal waw dan wawunya juga dibuang li iltika isakinen karena bertemunya dua su sukun. Tarkabuna itu kan maftuh ya, fathah nunnya. Dibuang nun rafa-nya Berarti tinggal nun sukun. Hah? Nun sukun ketemu dengan wau su sukun itu tiga Wau-nya dibuang latar kabunna gitu. ada yang membaca latar ka, latar kabanna nanti kepada mufrad tabagan antabak benar-benar kamu akan melang, mengalami tabagan antabak halan ba'da hal an bimakna ba'da keadaan setelah keadaan manusia lahir bayi setelah bayi jadi agak gede, setelah itu berubah lagi menjadi pemuda, setelah itu lagi menjadi usia dewasa, setelah itu menjadi uh, apa namanya tua setelah itu mati setelah hidup mati setelah mati akan bangkit terus latar kabun atau bagaian pasti akan ada satu perubahan keadaan tadi itu Hal bahwa al-maut. Tobak ada berupa kematian. Tumal haya, kemudian ada kehidupan. Wama pada dan setelahnya ada kebangkitan min ahwal giamah, Latarkabunna kabun an tobak. Ah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk berfikir. Allah itu maha bisa loh. Coba kamu lihat. Asalnya siang hari itu nggak ada awan merah, putih, terang. Kemudian dengan tenggelamnya matahari berubah menjadi awan merah, merah jadinya. Tapi nggak lama setelah itu gelap. Jadi hitam. Perubahan ini ada kan? Begitulah perubahan manusia. Perubahan manusia hidup seakan-akan siang hari. Kemudian setelah itu adalah menjelang gelap ada awan merah. Setelah itu malam ibarat mati. Ah, begitulah perubahan ini akan terjadi pada setiap manusia. Kemudian walaili wama wasak. Perubahan bagaimana? Yang asalnya sibuk manusia di siang hari malam hari sepi, sunyi. Begitulah dalam kehidupan di atas dunia yang begitu dia sibuk, banyak yang urus, dia urusi setelah itu kelas. Tinggalkan semuanya. Hah? Allah maha bisa itu. Wal kamari idat tasak. Bulan yang asalnya apa namanya? sedikit sinarnya kecil menjadi sempurna sempurna sampai akhirnya sempurna itu cahaya cahaya begitulah kehidupan ini terus yang asalnya kamu itu kecil lama-lama udah sempurna kehidupan kamu bulat dah selesai sudah semuanya karena itu perubahan itu terjadi pada alam ini dan dicontohkan yang selalu berubah dan seti itu setiap saatnya kamu ngeliat maka ketahuilah kamu juga akan terjadi perubahan dalam kehidupan ini. Baik kehidupan di atas dunia akan terjadi perubahan, nggak mungkin inti seperti seakan eh, seperti sekarang ini keadaannya entar lagi pasti akan berubah ya rambutnya inti ya matanya kamu ya telinganya kamu ya kakinya kamu ya jantungnya kamu ada perubahan Pasti itu akan ada perubahan. Baik dalam kehidupan setelah dunia, dari hidup ini sebentar lagi kamu jadi mayat, sebentar lagi kamu dikubur, sebentar lagi kamu dibangkitkan. Pasti latar kabunna tabagan an tabak. Allah Maha bisa itu semuanya. Nanti sudah menyaksikan itu kehidupan. Ada terjadi perubahan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha bisa. lahum la yu'minun. Maka kenapa mereka ini orang-orang kafir al-kufar layuk yu'minun tidak beriman? Ai ayumani lahum apa yang mencegah bagi mereka orang kafir menal iman daripada iman? Wa ayu hujjah? Dan apa hujjah atau buktinya fitarki di dalam meninggalkan keimanan orang kafir itu? Ma'awujudi barahinihi padahal ada barahinihi bukti-bukti yang nyata jamak Burhan. Hah? Ini seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menyatakan kenapa ya? Udah jelas kok. Bukti-bukti Allah itu Maha Kok mereka itu mengkafiri terhadap Tuhan? Tidak mungkin Allah membangkitkan manusia lagi. Nggak mungkin Allah menghidupkan manusia lagi. Kok nggak mungkin? Lah kamu berubah ini siapa yang merubah? Kamu diri yang merubah. Siang dan malam berubah tadi itu keadaannya siapa yang merubah? Bulan tadi itu yang asalnya sabit menjadi purnama itu siapa yang merubah? Udah jelas Allah maha bisa. Kenapa kamu tadi itu kok bingung? Kok mengkufuri Allah Subhanahu wa taala yang Maha Bisa? Enggak mungkin Allah itu bisa menghidupkan lagi manusia yang sudah hancur. Membalas manusia itu lagi. Pasti akan terjadi itu ahwal, keadaan-keadaan perubahan keadaan tadi itu karena Allah Maha Bisa. Anda lihat bagaimana Allah Maha Bisa merubah keadaan yang asalnya terang menjadi gelap, yang asalnya sibuk menjadi sepi sunyi, yang asalnya sinarnya kecil menjadi besar dan seterusnya dan seterusnya. Amalahum la yu'minun. Wa idza quri'a alaihimul Qur'an la yasjudun. Dan kenapa mereka ini orang kafir? Idza quri'a alaihimul Qur'an jika dibacakan terhadap mereka itu Al-Qur'an, la yasjudun la yakhda'un, tidak mereka tadi itu tunduk. Tunduk terhadap Quran bi an yu'minu bih yaitu mengimani terhadap Al-Qur'an. Al-Qur'an. Kenapa? mereka dari itu kalau dibacakan Quran tidak mau beriman. Buktinya nyata kok. Buktinya nyata. Al atas kebenaran daripada itu Al-Qur'an. Al-Qur'an gitu. Ada menyatakan layas judun itu majaz. Layak baun. Bukan mana sujud. Ya sujud seperti kita enggak. Yaitu beriman. Tunduk, patuh. Tapi ada menyatakan layas judun hakiki. Layas judun sujud dan tilawah Kenapa kalau dibacakan Quran dia mereka tidak sujud tilawah begitu? Nah, ada khilaf ada di sini. Baik. Kenapa kalau dibacakan Quran mereka nggak mau patuh? Ini seakan-akan takjib. Heran ya, dibacakan Quran kok mereka nggak mau beri, nggak mau menerima. Padahal jelas kok kebenarannya. Kalau Nabi Muhammad itu lulusan daripada uni, universitas bahasa. Jangan percaya, oh emang orang ahli bahasa Nabi itu. Yang ngarang itu Muhammad. Kalau Nabi Muhammad tadi itu intelektual ilmuwan yang memang banyak membaca buku-buku, jangan percaya. Wah itu karena pengalamannya dia itu menulis. Tapi Nabi ini ditakdir Allah ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. lahir langsung yatim. Nggak pernah belajar dari seorang pun hidup di padang pasir yang kumpulnya yang di situ orang-orang jahiliyah, orang-orang bodoh-bodoh. Keras semuanya. Kemudian kehidupan Nabi fakir mulai dari kecil sampai beliau mengembala kambing untuk membantu pangannya untuk membantu pamannya untuk menafkahinya dia. Nggak ada kesempatan beliajar nggak ada nggak ada bisa baca Nabi, nggak bisa menulis, tapi bisa berbicara dengan bahasa yang ahli bahasa semuanya keok. Bisa menceritakan langit. Dalam Al-Qur'an bisa menceritakan laut. Proses hujan, proses janin dalam rahim, Wa idza quri'a alaihim Qur'an la yasjudun. Kenapa kalau dibacakan Quran mereka tidak mau beriman? Bukti kok ini. Kalau dokter yang menceritakan itu udah jelas. Tapi kalau Nabi Muhammad yang berbicara yang tidak pernah belajar sama sekali berbicara itu. Enten. kuri alaihim Al-Qur'an. Kalau dibacakan itu Al-Qur'an, subhanallah kadang-kadang Quran ini dibaca bagi bagi orang yang belum bisa membaca. Dibaca bagi orang yang tidak mengenal huruf. Anak kecil sudah baca baca Quran. Padahal belum mendengar hurufnya, mengenalnya, mengenal hurufnya Al-Qur'an. Wa idza quri'a al Qur'an la yasjudun. Ini enggak usahlah isinya dibahas. Itu anak kecil-kecil itu apal Quran itu. Malah kalau ente lihat ada yang umurnya masih lima tahun. Apal Quran. Dan apal Quran tahu halamannya berapa, barisnya berapa. Subhanallah. Kalau kita dulu membaca manakibnya Habib Umar bin Segaf, Segaf itu dikatakan lima tahun apal Quran saat tafsirnya. Kita ini kebingungan, apa iya? Tapi sekarang ternyata muncul beberapa anak anak model begitu itu. Bukan rekayasa ya, ini di video ini. Anda bisa lihat itu. Wa kuri alim alimul Qur'an lah sudah heran kan? Cari dah agama lain yang hafal itu semuanya. Enggak ada. Wa kuri alim alimul Qur'an sudah Kenapa kalau dibaca Quran tidak mereka dari itu mau tunduk? Udah jelas. Kamu yang nggak ngerti bahasa Arab bisa membaca Al-Quran dengan bahasa Arab. Ajib nggak? Pernah nggak ketemu orang nggak bisa bahasa Inggris bisa membaca buku bahasa Inggris? Pernah deh. Pernah nggak orang nggak bisa bahasa eh, Jepang bisa baca buku bahasa Jepang? Pernah ketemu? Nggak mungkin. Kalau kamu kepingin bisa baca buku bahasa Jepang, ya kamu tadi itu harus mengerti bahasa Jepang. Kan gitu. Nggak mungkin kamu akan bisa mengerti itu semuanya. Tapi bagaimana kamu tadi itu tidak mengerti bahasa Arab, kamu bisa baca Quran yang berbahasa Arab. Kamu bisa mengapalkan itu Al-Quran yang berbahasa Arab. Wa idha kuri alim Quran. La yasjudun. Nggak pakai isinya. Ini aja sudah menjadi satu mukjizat bagi Al-Quran. Mohon. Baik balil kafaru yukadzibun tetapi begitulah orang-orang yang kafir itu mendustakan yukadzibun juga bukan berdusta yukadzibun mendustakan mendustakan apa bil dengan kebangkitan tidak ada itu kebangkitan tidak percaya mendustakan wa dan selainnya ba'ats kebangkitan ya neraka surga tidak ada Ya, dunia ini kehidupan satu-satunya. Wallahu a'lamu bima yu'un. <clears throat> Dan sesungguhnya Allah a'lam maha mengetahui bima yu'un dengan apa yu'un. Yajma'un dengan apa yang mereka kumpulkan. Fi suhufihim ada di tulisan-tulisan mereka. Minal kufri daripada kekufuran. Wat takdzibi dan pendustaan wa amalisu dan kejelek amal-amal yang jelek karena semuanya tadi itu telah dikumpulkan oleh Allah dalam sahifah yang dicatat rakib atid Allah Maha mengetahui itu semuanya sebenarnya dicatat rakib atid itu bukan karena supaya mengingatkan Tuhan Allah alam bima yu'u dengan apa yang mereka kumpulkan dalam sahih mereka tapi itu semuanya dicatat untuk menjadi bukti bagi kamu nanti di hari kiamat. Nih, baca kitab kamu. Hah? Baca apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu ucapkan. Jadi bukan berarti untuk mengingatkan Tuhan, justru itu adalah membuktikan bagi bagi, kah? bagi kamu Allah Maha mengetahui. Wallahu a'lamu bima yu'un. Ah, sebetulnya arti al-wa'i itu al-hafid dengan apa yang mereka apal. Allah a'lamu bima yu'un fi sudurihim. Apa yang mereka ingat, apa yang mereka menghafal dalam hati mereka. Huh? Mereka menyimpan apapun, kekufuran, keingkaran, pendustaan, rencana jahat. Allahu a'lamu bima yu'un. Ini adalah satu gambaran bahwa mereka itu adalah orang-orang kafir punya rencana-rencana jahat terus setiap saatnya. Hah? Mereka itu punya rencana jahat, jahat terus. Enggak ada ceritanya mereka orang-orang kafir itu mau bekerja sama, mau mengerjain inti Kerja sama yang baik, enggak ada. Nanti jangan mau dibohongin. Tapi kamu itu boleh bekerja bersama mereka semenjak mereka tidak mengganggu agama. Begitu loh. Tapi nak bekerja sama nggak ada, dia mau mengerjain kamu urusan agama ini. Ingat baik-baik itu. Wallahu a'lamu bima yu'un. Jadi mereka tadi itu uh, mengerti bukan tidak mengerti. Mereka tadi itu membodohkan, membodohi, mengingkari, membohongkan. Tapi sebenarnya dia faham dengan kebenaran itu. Mereka mengerti dengan kebenaran itu. Karena itu sedikit pun jangan kamu tadi itu tertipu dengan mereka. Sekarang kamu tanya, kalau macan itu menunjukkan taringnya kalau kamu menyatakan, uh macan itu khoyir ya, mesem terus sama anak. Itu bodoh kamu. Hah? Kalau Israel datang ke Indonesia mau bekerja sama untuk untuk apa namanya um, menjadi investor ada di Indonesia, bodoh orang Indonesia yang mau percaya. Dia akan menguasai, mengobrak-abrik, mencabik cabai daripada perekonomian Indonesia. Bodoh, itu bukan kerjasama. Kamu mau dikerjain ntar lagi. Kalau ada orang Eropa datang ke sini mau kerjasama, enggak mungkin itu mau merampok datang ke sini. Loh, orang Indonesia mah enggak pengalaman sih. Orang di Indonesia enggak pengalaman. Jadi ketubuhan dijajah, akhirnya penjajah dianggap teman. Coba kamu lihat. Dulu sebelum 300 tahun yang lalu Portugis datang. Ya begitu, jadi investor. Tapi dikuasai di monopoli ekonomi. Portugal juga begitu. Eropa kape itu. Kemudian Belanda juga gitu. Malah etikaf di sini 350 tahun. Saking pinternya bang Indonesia. Setelah itu Inggris datang. Setelah itu sekarang ini datang juga mereka. Loh, begitu dianggap maju. Intinya nggak maju-maju dari dulu. Kenapa? Dari dulu kamu dijajah kok emasnya dikuras sama Amerika minyaknya dikuras sama Amerika ini dibilang kemajuan di Indonesia mana yang maju dari dulu sampai sekarang dijajah cuma bedanya mereka dulu tadi itu juga mendatangkan senjata sekarang enggak nembel mulutnya orang-orang sini dengan duit iya aja ternyata peluru masih ada perta ada yang menentang walaupun itu dengan keris dan tombak. Tapi kalau sekarang duit nggak ada yang tentang. Wah lebih hebat itu. Tanpa mengeluarkan darah langsung patuh orang. Jadi jangan ada percaya demikian. Nah cuma ya mau diapakan? Modelnya sudah demikian seneng dijajah orang sini ini. Kalau nggak dijajah cari-cari, monggo. Sebenarnya kalau mau serius nih tak kasih gambaran anda. Nih pemerintah ada di Pasuruan, wes nggak usah yang lainnya. Nih sedikit politik ini. Umbulan itu mengeluarkan air banyak ya, berlimpah ya. Kalau seandainya dikemas menjadi uh, kekayaan masyarakat Pasuruan dibuat seperti aqua begitu. Hah? Dibuat seperti aqua dijual kepada rakyatnya Pasuruan ngombe semuanya ini nggak beli yang lainnya beli buatan pemerintah Pasuruan berapa nyumbang itu seluruh rakyat rakyat ini sak Pasuruan nggak sedikit itu dan biayanya nggak besar kuat dan apa Suruhan tapi kenapa itu semuanya diizinkan aqua buat ada di Pasuruan padahal aqua milik Yahudi itu Danon Danon itu milik Yahudi diizinkan ada di Pasuruan, kemudian air dari Pasuruan dijual ke orang Pasuruan, duitnya milik orang luar. Model nggak? Ayo. Tegas nggak pemerintahnya ini? Kenapa nggak dibuat sendiri? Milik pemerintah. lo masih banyak yang model begitu. Ini enak sekedar, sekedar gambaran aja pinternya masyarakat kita ini alhamdulillah. Fabashirhum bi'adabin alim. Hmm? Fabashirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang kafir yang demikian ini, bashirhum, beri kabar gembira mereka. Akhbirhum. Ya, bukan kabar gembira sebenarnya. Beri kabar kepada mereka Bi'adabin alim karena mereka itu punya kekufuran. Kasih kabar mereka dengan azab alim yang sangat menyakitkan mu'lim itu eh, terhadap neraka nantinya. Illa alladzina amanu. Tetapi illa man lakin alladzina amanu orang-orang beriman melihat nabi, melihat Quran, beriman. Tetapi orang-orang yang beriman wa amilus solihat enggak hanya beriman dan beramal soleh lahum ajrun bagi mereka mendapatkan ganjaran yang baik ghair mamnun ghair maktu yang tidak pernah terputus wala mangkus dan tidak pernah kurang wala yumannu alaihim wala yumannu bihi alaihim dan tidak uh, apa diundat diungkit-ungkit bagi mereka nah. orang yang kafir kasih kabar mereka semuanya siapa aja orang kafir itu Basyirhum bi'adabin alim. Paham? Orang kafir siapa aja? Fabasyirhum bi'adabin alim. Karena itu jangan ada menganggap orang kafir itu masuk surga. Mana ada nih fabasyirhum bi'adabin alim. Lah kok liberal menyatakan oh itu ada nanti pengikutnya Mahatma Gandhi ada nggak ada di surga nanti. Surganya inti apa? Fabasyirhum bi'adzabin alim yang dapat pahala surga illalladzina amanu. Orang-orang yang beriman wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mam mamnun. Nah, karena itu nggak ada ceritanya orang kafir bisa mendapatkan surga. nggak ada. Hanya orang yang beriman. Milik orang beriman. Lah ya, kita orang beriman, lah kok dikategorikan orang kafir? Orang beriman itu harus sesuai dengan arkanul i Iman Beriman kepada Allah Beriman kepada malaikat Beriman kepada Kitab-kitab Allah termasuk Al-Quran Beriman terhadap Rasul-Rasul Allah termasuk Nabi Muhammad Beriman kepada hari kiamat Beriman dengan takdir baik dan buruk dari Allah Allah lah orang Nasara beriman kepada al enggak kafir enggak ada arkanul iman Orang Yahud percaya dengan Al-Quran? Enggak, ya kafir. Enggak sesuai dengan arkanul iman. Lah kok dikatakan mereka itu bermukmin? Buktinya mereka beriman dengan Nabi Musa, mereka beriman dengan Taurat, tapi enggak komplit. Jangan gitu, ente yang beriman dengan Al-Quran. Kamu yang beriman dengan Nabi Muhammad, enggak beriman dengan Nabi Musa kafir. Enggak beriman kalau Musa itu bukan nabi, kafir kamu. Harus komplit. Kamu nggak beriman, Taurat itu diberikan kepada Nabi Musa, kafir kamu. Lah kok model kita nggak boleh menyatakan mereka kafir, tapi mereka mereka mengkafiri kita. Ajib. Ya, karena itu otak-otak yang demikian ini kotor sudah. Ya, isinya sama dengan isi perutnya sebenarnya. Kotor, najis. Ada digat digat yang yang najis. Nauzubillah dari Allah alamat Ada yang dibahas. Ya, sebenarnya simple ya kalau kita mereka bahas ini orang beriman gitu ya. Nah, eh, simple Masuk enggak kategori arkanul iman gitu aja. Nanti mereka mengartikan yang dimasuk Islam itu al-istislam, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, wala tamutunna illa wa antum muslimun bukan agama Islam kata dia. Wala tamutunna illa wa antum muslimun itu adalah dalam keadaan pasrah kepada Allah. Masih orang-orang Nasoro bisa muslimun karena pasrah. Orang Yahudi bisa muslimun karena pasrah. Ini kan bodoh namanya. Coba kamu kamu menyatakan mal Islam ketika Nabi tanya, "Mal Islam?" Apa itu Islam? Anta syahada la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah. Ada sama orang Yahudi, orang Nasara agama yang lainnya? Enggak ada. Kemudian wa tuqimus ada sama orang Yahudi dan yang uh, orang Nasr ada yang lainnya? Enggak ada. Waktu dia zakat ada. Enggak ada. Wa tasuma Ramadan enggak ada. Wa hajul bait enggak ada. Loh. Mana dia katakan mereka itu muslimun? Loh Allah menyatakan muslimun itu uh, eh, uh, eh, muslimun itu ada arkan akannya arkanul Islamnya. Ini mau dihapus semuanya. Enggak ada arkanul Islam. Chef. Karena itu ini lambang-lambang satu kekufuran ini, bahaya ini. Ya. Nah, sebetulnya simple. Mereka tadi itu bukan mukmin karena nggak ada dalam kategori arkanul iman nggak sempurna. Nggak sempurna. Mereka bukan Islam karena nggak ada dalam arkanul Islam. Selesai. Nah itu orang kalau berbicara arkanul Islam ya begitu saja.